Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabi ba'da. Ada keperluan. Ada keperluan? Oh, nah. Baik. Barakallahu fikum hafizakumullah. Pelajaran yang kita ambil terakhir adalah mengenai daripada pembagian hadis syadz dan maklub. Hadis dikatakan syadz manakala nam ada di dalamnya penyelisian-penyelisian dari nam seorang perawi. Sebagaimana kemarin telah terjelaskan barakallahu fikum hadis dikatakan syadz manakala seorang perawi itu menyelisihi Nah perawi-perawi yang lainnya yang lebih kuat baik dari sisi adalahnya sifat adalah atau dari sisi jumlahnya atau dari sisi hafalannya paham ya jadi misalkan ada seorang perawi ada ada satu orang guru kemudian lima orang ini mengambil ilmu atau mengambil hadis dari satu guru itu ternyata setelah yang lima ini meriwayatkan menyampaikan hadis yang satu menyendiri satu ini menyampaikan hadis yang diambil dari guru tadi berbeda dengan yang disampaikan empat orang ini. Paham ya? Padahal empat orang ini eh, barakallahu fikum sama-sama terpercaya. Itu pertama, atau lebih kuat hafalannya, atau lebih kuat sisi sifat adalahnya. Maka yang satu ini apa namanya? shab. Paham ya? Ganjil dia menyendiri. Menyendiri, menyendiri dengan sebuah riwayat dalam keadaan dia menyelisih apa para perawi yang lain yang lebih kuat atau yang semisal dia. Tapi kan jumlahnya banyak. Yang satu ini sikoh benar, tapi menyelisih lima empat orang yang sikoh kena juga syad. Atau misalkan satu orang ini yang ini sikoh, tapi yang empat orang ini lebih sikoh daripada dia, kena juga. apa ya? Itu namanya syad. Adun makhluk itu adalah hadis yang terbalik. Hadisnya lapatnya seharusnya nam tidak seperti itu terbalik gitu loh. Nah, kita lihat nanti ya. Sekarang kita masuki contoh yang selanjutnya. Contoh yang selanjutnya barakallahu fikum yang beliau sebutkan di sini. Wa misalu dan contohnya sekarang contoh yang berkaitan masalah syad karena syad ini lawannya mahfud. Jadi kalau ada hadis syad, hadisnya kok ganjil itu berarti yang mahfud yang mana itu? Hadis yang terjaga yang benar itu yang mana? Seperti itu. Kita lihat. Wa qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa misaluhu hadis wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis mengenai wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu tawaddo'a fa akhadha li ra'sihi ma'an ghaira fadli yadayhi. Bahwasanya beliau berwudu, kemudian beliau nah mengambil air tersendiri untuk kepalanya bukan air sisa dari tangannya tadi. Perhatikan ya. Jadi wudu kemudian ketika masuk dalam kepala itu ngambil air sendiri. Bukan air sisa di tangannya. Biasa kita wudu kan ada air sisa. Nah, ini ngambil air sendiri baru untuk ini. Paham ya? Itu yang pertama. Ai lama arada an yamsah ra'sah akhadha ma'an famasahahu bima'in ghairi fadli yadayhi. Maksudnya adalah tatkala Rasulullah itu hendak membasuh kepalanya, beliau mengambil air kemudian mengusapkannya di atas kepalanya dengan air yang bukan air sisa tangannya tadi. Apa maksudnya kan air sisa? Jadi kalau dia butuhkan, kan biasanya masih tersisa air-air itu. Tapi enggak sebagai itu, tapi ngambil air sendiri itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu Hakata ja'a fi sahih Muslim. Ya, seperti itu lafadznya yang datang dalam sahih Muslim. Sahih Muslim perhatikan ya. Wa riwayat Ibnu Majah ada datang lagi riwayat yang lain di dalam Sunan Ibnu Majah annahu masaha udhunaihi bima'in ghairi fadli ra'sih ini. Berarti gini. Dari gini, gini, ambil air lagi harus. Seperti orang-orang awam sebagian itu ya. Kadang gini-gini, kalau gini. Nah, itu yang dalam riwayat Ibnu Majah ada lafaz seperti itu bahwasanya Rasulullah mengusap na barakallahu fikum kedua telinganya dengan air yang bukan sisa dari kepalanya tadi. Jadi kepala sendiri gini baru ngambil air. Nah, kalau di dalam Sahih Muslim apa tadi? jelas sudah jelas semuanya lengkap dalam artian nggak perlu ngambil air lagi itu loh ambil air ini langsung gini paham maksudnya paham maksudnya ya tidak mengambil air sendiri untuk telinga itu enggak nah itu yang kita lihat di sini bagaimana fatir riwayatan akhirnya dua riwayat ini berbeda kan yang pertama Rasulullah mengambil air untuk kepalanya untuk diusahakan kepala tadi tanpa atau bukan dengan air bukan dengan air sisa tangannya tadi kemudian dalam riwayat Ibnu Majah Rasulullah mengusap kedua telinganya dengan air yang bukan air sisa untuk kepala tadi. Ewa. Akhirnya riwayatnya berbeda. Fariwayat Muslim anahu akhadha ma'an jadidan limashir ra'si ghairi ma'il yadain. Di dalam riwayat Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bukan dengan air yang ada di tangan tadi itu. Apa maksudnya ya? Air baru. Nah, bukan air sisa tangan tadi. Wasaniyah yang kedua dalam Ibnu Majah, annahu akhadha ma'an jadidan limashil udunain. Berarti beda lagi kan ini? Bahwasanya Rasulullah itu mengambil air yang baru untuk apa? Untuk mengusap kedua telinganya. Jadi air yang tadi dipakai untuk kepala tadi, naam sampai telinganya belum terbasuh gitu loh maksudnya itu. Berdasarkan riwayat yang kedua ini. Ghairu Ras, bukan air yang digunakan untuk apa? Mengusap kepala. Qala Ibnu Hajar Nah, Ibnu Hajar ini Ibnu Hajar Asqalani Ahmad bin Ali. Beliau dikenal dengan al Hafid Dikenal dengan apa? al Hafid Jadi kalau antum sering dengar qala al Hafid kalau mutlak seperti itu al Hafid Ibnu Hajar asqalani Ahmad bin Ali rahmatullah alaih. Tapi kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu juga al Hafid juga, tapi seringnya disebutkan qala al Hafid Ibnu Rajab. Qala al Hafid Ibnu Rajab. Paham maksudnya ya? Nah, itu penting juga karena kadang ini hafid yang mana ini? Ya, tidak diragukan lagi kalau kalau al hafid itu seringnya dan itu ghalibnya itu al hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaih, Ahmad bin Ali. tidak salah ya? Nah, Qala Ibnu Hajar fi Bulughul Maram, ma'ruf apalagi dikasih ucapan Bulughul Maram karena kita beliau. Anil awal mengenai riwayat yang pertama, innahul mahfud. Nah, berarti riwayat yang mana yang terjaga? Riwayat yang pertama bahwasanya Rasulullah ketika mau mengusap kepalanya mengambil apa? mengambil air baru tapi kepala plus telinga gitu loh. Bukan untuk kepala kemudian telinga ambil lagi. Nah, oleh karena itu yang mahfud yang riwayat pertama yakni anna riwayat muslimin hiyal mahfudah. Maksudnya riwayat yang ada dalam sahih Muslim itulah yang terjaga yang benar. Wa riwayat ibn ibn Majah takun syadzah. Dan riwayat yang ada dalam Sunan ibn Majah maka riwayat tersebut syadzah, riwayat yang ganjil. Tahu itu maksudnya ya? Riwayat yang syadzah yang menyendiri yang ganjil. nah itu mengenai apa? perkara tersebut. Jadi perkara seperti penting juga ya barakallahu fiikum hafizakumullah biar nanti enggak tertipu gitu loh karena tidak semua riwayat itu sahihah dan tidak semua riwayat itu nah barakallahu fiikum dhaifah. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah, perlu mempelajari ilmu apa mustalah, ilmu mustalah hadis. Karena globalnya kemarin sudah kita sebutkan ya tujuan mempelajari ilmu mustalah apa tujuannya? Tujuannya agar seorang itu bisa mapan dan mampu mengetahui bahwasanya hadis tersebut adalah sahih ataukah dhaif, ditinjau dari periwayatannya, sandaran riwayatnya, marfu, kemudian mauquf atau maqtu atau muqati atau mu'dal, itu semuanya dalam ilmu mustalah tersebut. Nah, kita lihat sini. Wala wala yuhkam bil mukhalafah bi mujarrati ma yanqadih fi dhihnih annahu mukhalif. Tapi perhatikan ya, jangan semata-mata menghukumi bahwasanya riwayat itu mukhalafah riwayatnya menyelisihi dengan apa? Dengan semata-mata yang kira-kira apa? dianggap jelek di dalam benak kita. Nah, yang di dalam benak kita, wah ini kayaknya enggak cocok ini. Anahu mukhalif ini berarti menyelisihi. Nah, itu nggak jangan jangan cuma anggapan kita itu maksudnya ya. Kalau misalkan kita enggak cocok, misal akal kita enggak cocok, tapi hadisnya benar ya jangan di, jangan dikedepankan akalnya. Hadisnya yang dikedepankan. Nah, kata beliau, bal yajibu an yata'ammal wa yufakkir wa yanzur wa yuhawil jam'. Bahkan jangan semata-mata gara-gara apa? Tidak cocok dengan apa yang di pikiran tadi kemudian dikatakan wah ini riwayatnya syadzah. Bukan seperti itu. Tapi wajib memperhatikan dan memikirkan dan memperhatikan wa yuhawil dan berusaha al-jam' untuk mensinkronkan atau menggabungkan. Misalkan ada dua riwayat, kok riwayatnya kayaknya bertentangan nih, kontradiksi nih Nah, ini dibahas dalam masalah usul juga ya. Kok kontradiksinya bagaimana? Jangan wah berarti yang ini syad, enggak. Yang ini berarti riwayatnya ganjil enggak, tapi dilihat dulu. Dilihat diperhatikan dan berupaya untuk menggabungkan, mensinkronkan itu loh. Paham itu maksudnya ya? Oh, ternyata riwayat yang pertama maknanya seperti ini. Riwayat yang kedua maknanya seperti ini. Paham ya? Seperti larangan masalah puasa di hari Sabtu. Nah, ada juga riwayat yang lain mengatakan pernah ada kejadian yang menunjukkan bolehnya puasa di hari Sabtu. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Seakan-akan dohirnya tanakut kan? Ini larangan, pembolehan. Ini larangan dan ini pembolehan. Terus bagaimana caranya? Oh ini yang yang pembolehan itu syad misalkan. Ngawur gitu. Boleh nggak? Gak boleh larangan tersebut dibawa pada jamak dulu. Upanya kan bisa dijamak. Oh itu bisa dijamak itu. Bisa dijamak, bisa disinkronkan, bisa digabungkan. Maknanya apa? Maknanya larangan puasa di hari Sabtu itu kalau menyendirikan hari tersebut. Paham ya? Murni menyendirikan puasa hari Sabtu itu loh. Tapi kalau dia puasa Daud misalkan tersebab, puasa Daud, paham ya? Ketika pas dia puasa itu pas hari Sabtu itu nggak ada iskal. Berarti sudah terhilangkan iskalnya kan? Jadi dibawa kepada mana kalau menyendirikan puasa di hari Sabtu itu larangannya. Karena datang riwayat yang lain larangan, riwayat yang lain pembolehan. Nah, itu caranya seperti itu. Biar tidak terjadi kontradiksi. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah kita lewati ya dalam usul kemarin ya. Jadi kalau ada sebuah dua dalil atau dua dalil ini kelihatannya dohirnya kontradiksi, pertabrakan. Cara pertama apa? Jamak dulu dilihat, bisa nggak dijamak ini, simpankan. Kalau tidak bisa cek lagi, oh jangan-jangan ada yang nasikh wa Jangan-jangan ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Berarti kalau ada yang penghapusnya, ada yang dihapus, yang dihapus tinggalkan, penghapusnya itu yang kita ambil. Paham ya? Penghapus dalil itu maksudnya, maksudnya dalil yang baru itu yang kita ambil. Kemudian kalau tidak ada bagaimana? Ngambil yang rojih, tinggalkan yang merjuh. Paham ya? Kemudian kalau tidak ada lagi, yang terakhir apa? Tawakuf. Dan itu hampir dikatakan tidak ada. Apa maksudnya ya? Jadi tiga tahapan tadi. Jamak sinkronkan. Kalau tidak bisa dilihat nasih mansuhnya, melihat tarifnya, sejarahnya. Kemudian kalau tidak bisa ngambil yang rojeh marju. Ada oh berarti yang rojeh ini ini marju. Rojeh itu kuat, marju itu da'if maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Tiga hadisnya sama-sama kuat. Kenapa? Kalau sama-sama kuatnya dicek lagi. Nanti ada yang rojeh yang arjah. Paham ya? Ada yang rojah, ada yang arjah. Rojah itu kuat, arjah itu lebih kuat lagi. Cek lagi. Paham ya? Kalau sama-sama kuatnya diamalkan sesuai dengan dohirnya. Jadi ya? al-amr wasik maksudnya. Perkaranya bebas. Paham ya? Seperti masalah doa istiftah. Nah, barakallahu fikum itu kalau misalkan Naam sama-sama sahihnya datang Rasulullah boleh antum Allah ba'id baini atau Allah akbar kabira. Paham ya? Nah, untuk doa istiftah, paham ya? Dua-duanya ada dalilnya. Itu para ulama al-amru wasik. perkaranya bebas. Jadi jangan menyalahkan yang benar itu Allah baik-baik ini. Satunya bilang enggak, kemudian Allah berkabirah. Nah, akhirnya itu sampai menghajar enggak pernah salam. Lewat pun enggak senyum merengut wajahnya. Gara-gara permasalahan seperti itu keliru ya. Kalau perkaranya bebas dalam artian dua-duanya dalilnya benar sahih, maka perkaranya wasi', perkaranya bebas atau dalam artian perkaranya luas. Apa maksudnya ya? Cuman kalau ada yang rajih, ada yang arjah, ambil yang arjah. Paham tuh? Kalau rajih marjuh, ambil yang rajih tinggal yang marjuh. Paham? Nah, seperti itu. Nanti permasalahan seperti ini ada ya mengenai tahrik itu. Nah, Syekh Al-Albani rahimatullah alaih menguatkan merojekkan bahwasanya menggerakkan jari ketika tasyahud tersebut nah yang dibawa oleh Zaidah bin Qudamah rahimatullah alaih dia ahlu sunnah cuman dia barakallahu fikum sikoh menyelisih sikoh-sikoh yang lain nah ziyadah tersebut dibawa oleh Zaidah bin Qudamah paham ya untuk menggerakkan jari pengusir setan atau misalnya itu ya sebutkan dalam surat-surat Nabi itu namun para ulama Syekh Mubil bin Hadil Wadi'i dan juga yang lainnya setelah diteliti dengan penelitian riwayat tersebut adalah ziyadah syadzah, tambahan yang ganjil atau menyendiri. Karena Zaidah bin Qudamah, nah beliau adalah orang yang sikoh terpercaya, tapi ternyata nah barakallahu fikum menyelisih para perawi yang sikoh yang lainnya yang tidak membawa tambahan tersebut. Sehingga tetap apa? Yang mahfud tidak menggerakkan. Apa maksudnya ya? Nah, itu perlu diperhatikan juga masalah seperti itu. Karena masalah hadis itu enggak sembarangan itu loh. Nah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah kita lihat sini Li'annaka idza hakamta bil mukhalafah, dikarenakan kamu kalau seandainya menghukumi dengan mukhalafah dikatakan itu riwayatnya mukhalafah, riwayat syadah dan semisalnya. Tsumma qulta anisani kemudian setelah itu kamu mengatakan hadis yang kedua innahu syadz, dalam artinya yang pertama hukumi dulu. Ini hukumnya ini riwayatnya menyelisih. Setelah itu kamu mengatakan yang kedua berarti ini hadisnya syadz Langsung ngomong kayak gitu, tambah teliti tambah dicek. Fa maknahu maknanya berarti annahu ghairu maqbul. Berarti hadisnya enggak boleh diterima. Hadisnya berarti enggak boleh terima. Li'anna min syartis sahih al-maqbul alla yakuna mu'allalan wala syadzan. Dikarenakan syarat hadis itu sahih dan diterima, syaratnya hendaknya tidak ada mu'allal, tidak ada illah. Illah ada dua, illah qadhihah dan illah ghairu qadhihah. Illah penyakit yang bisa merusak hadis dan ada penyakit yang tidak merusak hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sudah kita lewati di awal-awal itu. Wala syadzan, tidak ada juga syudzud di dalamnya. Keganjilan riwayat tersebut. Kalau ada keganjilan riwayat tersebut, maka tidak masuk dalam definisi sahih. Karena hadis dikatakan sahih manakala terpenuhi beberapa syarat. Ayyakun al hadithu muttasilan wa ayyakun al hadithu apa? Apa lagi? Hadis dikatakan sahih pertama ayyakuna isnadhu isnaduhu muttasilan. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bi bil adalah. Kemudian ayyakuna rawi mausufan bid dhabt at-tam dobat atam itu hafalannya kuat sekali dan sempurna. Tentunya. ya. Karena kan kalau dobat dobatnya hafalannya kok lemah, tidak sempurna, hafalannya dalam artian lemah tidak sempurna nanti hadisnya tidak sahih dengan hasan. Paham ya? Kemudian Kemudian al hadis nah barakallahu fikum ghairu syadzin wala muallalin. Paham ya? Nah, lima syarat tersebut. Kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa. Nah, syarat dikatakan hadis itu sahih harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Nah, kata beliau, dikarenakan termasuk syarat hadis sahih itu diterima itu adalah hendaknya tidak ada illah, tidak pula syad, tidak pula ganjil. Fa idza kana syadan fa inna sanaruddu. Kalau seandainya hadisnya syad, ganjil menyendiri, niscaya kita akan menolaknya. Fala yajuzu an naruddal an narudda al hadis al mukhalif bi mujarrad ma yanqadi fi dhihn. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita menolak atau nah menolak hadis yang menyelisihi tapi semata-mata nah berdasarkan apa yang tidak cocok di dalam benak kita. Paham ya? Oh, ini enggak cocok ini. Tapi di benak kita tok. Nah, fala buta min ta'amul maka harus berhati-hati dan perhatikan karena enggak boleh sembarangan. Kalau karena kalau hadisnya sahih kemudian kita katakan syad itu berarti kita berdosa kan? Nah, karena nanti dikhawatirkan berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu rubbama yabdu mukhalifan walakin 'inda ta'ammul la yakun mukhalifan. Karena terkadang bisa jadi di benak orang tersebut kelihatannya hadisnya mukhalif menyelisih, tapi ternyata setelah diperhatikan lagi oh ternyata tidak menyelisih. Jadi enggak boleh apa? Enggak boleh tergesa-gesa. Eh, ata'anni minallahi wal ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa itu datang dari setan dan sikap berhati-hati datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini pun hati-hati. Masalan hadis. Sebagai contoh adalah hadis Naam Allahumma rabb hadhihi da'wat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin al wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah sampai situ. Nah, barakallahu fikum itu riwayat Bukhari ya. Ada tambahan ziyadah dalam riwayat Baihaqi dan dhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, tapi Syekh Ibnu Saimin mensahihkannya. Tambahan apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya ini memang istiad beliau ya, istiad beliau telah kumpulkan ternyata beliau mengumpulkan ada nama penguatnya dari Al-Qur'an. Nah, paham ya? Kalau Syekh al bani disebutkan dalam silsilah hadis dhaifah termasuk tambahan yang syadz, tambahan yang syadzah yang tidak ada nah barakallahu fikum Naam dalilnya dalam artian tidak sahih itu. Paham itu ya? Innaka la mi'at. Tapi kata beliau, ba'dun nas qala inna ziyadah innaka la tukhlul mi'at syadzah. Sebagian manusia ada yang mengatakan sesungguhnya tambahan innaka la tukhlul mi'at adalah tambahan yang ganjil. Nah. Li'anna aktsar ruwat rawahu biduni hadis ziyadah karena kebanyakan para perawi kebanyakan para perawi ya meriwayatkan hadis tersebut tanpa ada tambahan tadi innaka la tukhliful mi'ad fatakunu riwayatu man infarada biha syadzah maka menjadilah riwayatnya orang yang menyendiri dengan riwayat tersebut maka menjadilah riwayat orang yang menyendiri dengan tambahan tersebut syadzah ganjil riwayatnya Paham ya? Seperti kisahnya Zaid bin Qudamah tadi itu contohnya. Naam, li'annaha mukhalifatun lisiqat wa in kana rawi siqatun. Wa in kana rawi siqatan. Dikarenakan dia menyelisih apa? Menyelisih para perawi siqah-siqah yang lainnya walaupun dia sendiri siqah. Jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah sebelum kita sempurnakan nah pada pertemuan selanjutnya, jadi gini barakallahu fikum kalaupun perawinya itu siqah, tapi manakala menyelisih, menyelisih para perawi yang lain yang siqah juga masuk juga syadz. Pada saat seperti itu. Atau menyelisih orang yang apa? Yang lebih kuat sisi adalahnya, jumlahnya atau dapatnya, sisi hafalannya. Paham ya? Misalkan ini perawi ini hafalnya kuat. Cuman menyelisih perawi-perawi yang lain yang banyak, banyak juga ya, dan hafalnya lebih kuat. Berarti syad enggak nih? Syad. Atau perawi ini dia sikoh. Menyelisih para perawi yang lain yang sikoh, sikoh, sikoh, banyak juga jumlahnya. Itu juga apa? Syad. Atau dia perawi ini memiliki sifat adalah. Adalah itu sifat mustaqim musirah. Jalan hidupnya itu lurus, dalam keadaan apa? Dalam keadaan di dalam agamanya serta harga dirinya. Nah, itu namanya namanya dikenal dengan apa? Al-adalah. Paham ya? Nah, ini memiliki sifat adalah tapi para perawi yang lain yang dia selisih itu juga memiliki sifat adalah yang orangnya banyak para perawi tersebut. Itu juga syad Paham ya? Pada asalnya hukumnya hukumnya hukumnya riwayat syadzah atau hadis syadz itu min qismi dhaif, termasuk pembagian yang dhaif. Oleh karena itu la yuhtajju tidak bisa jadikan hujah